Ada yang datang bawa gunting, masuk. Bukan untuk tahallul, untuk gunting kiswahnya dapat. Pulang juga jimat. Kenapa? Itu kiswah dibuat dijahit di Saudi itu supaya untuk memperindah kabar dan Nabi SAW membolehkan itu. Bukan untuk digunting-gunting di dianggap ini jadi masalah macam-macam. Tidak ada seperti itu. Iya. Belum lagi di Madinah, kami waktu masih mahasiswa, tiap tahun disuruh diminta oleh manajemen masjid Nabawi itu untuk jaga kuburan Nabi untuk ingatin di mana aja orang Indonesia bahasa Indonesia gitu. Jadi kita dulu berdiri di depan kuburan ingatin. Itu supaya apa ya, cuma berikan salam, salam kepada Nabi selesai. Jangan buat macam-macam. Itu kalau kita lalai sedikit. Bapak-bapaknya kopian digosok-gosok di situ di pagar kuburan Nabi SAW gitu kan. Ada yang lebih parah, nyurat ke Nabi. <laughs> ya mungkin atau selesai musim haji disapu kuburan Nabi SAW, itu ditemukan dalam bahasa Urdu, bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada macam-macam. Nanti dibaca, isinya apa? Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya akhir aziz, Rasulullah SAW menyuruh kamu, seperti Ibn Abbas, sepupu beliau mengatakan, Ya mula, ya. Ida sta'anta, fasta'in billah. Selesai. Hai anak kecil sepupu Ibn Abbas, Apa yang terjadi? Maka si pastor ini terjawab. Jadi kita bukan sembah Ka'bah, tapi karena ada perintah Allah Azza Yang kedua ini jadi saksi bahasan kita. Kita ambil hikmah. Kenapa Allah haramkan? Jadi babi itu diharamkan bukan hanya karena masalah makan kotoran. Sekarang dengan lebih terbukti punya cacing pita yang kalau masuk di tubuh manusia maka bisa mematikan manusia kurang dari 24 jam kalau kena pas di pita itu. Dan banyak sekali hal yang lain. Ternyata ada hal yang baru. Syekh ini ternyata selalu mengikuti perkembangan teknologi dipertemukan dengan hukum syari. Dia bilang apa? Karena tadi contohnya babi dengan ayam. Tolong panitia naikkan di atas podium tiga ekor babi, tiga ekor ayam. Dua jantan, satu betina, dua jantan betina. Naikkan babi dulu, ayam disimpan. Ternyata disaksikan oleh semua orang. Dan ini kisah nyata. Waktu naik ke atas podium ditaruh babi tersebut, dibiarin gitu kan. Jadi jantan babi itu kalau mau menggauli betinanya, dia membutuhkan jantan yang lain. Dia sentuh-sentuhan sama jantan saling merangsang, soalnya baru dia kalau terangsang dia menggauli betina itu, dia kembali langsung temannya untuk menggauli betina yang sama. Selesai, suruh turun. Sudah lihat? Dia naikkan ayam. Ayam ini nggak berantem dulu. Yang menang, dia akan jaga perempuan tersebut betinanya sampai dia mati. Apa kata syekhnya? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam ini. Ternyata orang yang makan babi itu, ya urat urat saraf, ya cemburu. sudah istrinya mau bergaul sama orang, anaknya pacaran sama siapapun, berzina, karena masalah. Itu terjadi. Bahkan di Eropa sekarang dan di daerah-daerah yang banyak makan Cina, itu nggak masalah istrinya tukar-tukaran sama temannya. Wah, bilang Islam ada mahram, ada mahar, nggak bisa. Istri saya enak saja saya mau sembarangan lihat, ya boleh. Nggak boleh saya pegang. Adik saya yang mau dilamar dengan cara baik-baik, bukan disentuh, bukan dibawa sembarangan. Ada hukum syariah. Inilah contoh gitu. Jadi subhanallah ternyata luar biasanya Luar biasa biasanya kami Islam dan terlalu banyak satu contoh yang lain bagaimana teknologi canggih, ikhwan dan akhwat sekalian, membuktikan tentang kebenaran Islam. Jadi nggak perlu ragu. Oh saya kerja di sebuah instansi haram sebenarnya sih riba, tapi berhenti gak ya? Saya mau bisa hidup dari mana? Lupa kalau yang memberikan rezeki Allah bukan instansi Anda. Haram haram tinggalin, gitu kan? Anda tahu apa rahasianya hadis Sahih dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW lagi duduk di rumahnya, kemudian Alaihissalam istri-istrinya baru ngomong nih, suaranya pada ribut gitu. Lalu Umar masuk ke depan. Masuk ke situ, diam semua istri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW senyum. Kata Umar, Ya Rasulullah, Al-Hakallahu sinna. Ya. Semoga Allah membuat anda selalu senyum gitu. Apa yang membuat anda senyum nih? Ada apa nih? Kata Nabi SAW, saya heran dengan mereka-mereka ini, perempuan. Tadi waktu kamu tidak ada, ribut di depan saya. Begitu kamu masuk, hilang suaranya. Kalian bersuara, diam semua. Maka apa kata Umar? Hai musuh-musuh Allah, kalian takut kepada saya tidak takut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah nyaut dari belakang hijab, istrinya Nabi Sallam. Iya, Rasulullah lebih lembut daripada kamu hai Umar. Lalu apa kata Nabi SAW? Tidak ditanggapi. Nabi Sallam mengatakan, Wahai Ibnu Khattab, Wahai Umar, Demi Allah, kalau kau lewat di sebuah lembah, Syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Gak mau ketemu sama Umar. Bukan lagi di kuda, ketemu gak mau. Mau gak jadi seperti Umar? Bisa. Apa katanya ulama hadis utang dengan orang Yahudi ini. Lalu ribut, tak mau bayar, munafik ini tak mau bayar. Lalu mencari-cari hakim, datang kepada Rasulullah SAW. Setelah melihat indikasinya, ternyata orang munafik ini yang keliru itu. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kembalikanlah hakim Yahudi ini karena kamu ya mengutang dengan dia. Keluar dari masjid, <clears throat> Yahudi orang munafik ini tak mau bayar, enggak, saya belum puas. Lalu kemana? Kita ke cari orang lain setelah Muhammad, siapa yang paling baik? Kata orang Yahudi ini, ya kata orang munafik ini. Lalu berkata, Orang Yahudi itu mungkin kita bisa ke Abu Bakar. Baik, kita datang ke Abu Bakar Lalu diceritakan semua indikasi tentang Abu Bakar hukumnya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Oh iya, indikasinya gini-gini, bukti-buktinya ada, berarti ini Yahudi yang punya hak kembalikan haknya dia. Keluar dari yang Abu Bakar, nggak puas lagi di munafik. Apa yang terjadi? Begitu sampai ya keluar lalu mereka bilang, e, Yahudi bagaimana? Berikan rasa, Munafik itu bilang tidak, saya masih belum puas. Cari lagi orang lain. Yahudi tanya siapa? ini munafik ini bilang Umar baik datang ke rumahnya Umar masuk ada apa ini ada begini begini begini cerita semua selesai Umar tanya sebelum itu kalian sudah kemana sebelum saya oh sudah ke Rasulullah Muhammad SAW sudah apa hukumnya untuk orang ini tapi saya nggak terima kalau lagi baik terus kemana lagi ke Abu Bakar apa hukumnya sama dengan Rasulullah SAW selesai tapi saya juga tidak terima Lalu kalian datang ke saya untuk apa? Cari hukum. Umar bilang tunggu sebentar. Masuk ke dalam ambil pedang. Selesai. Baik yang kedua, kata Ali radhiyallahu wal amalu bitanzil. Setelah keyakinan kita benar, maka beribadah sesuai dengan tutunan tanzil Al-Quran dan Sunnah. Coba renungi dengan saya kepada akhwat sekalian. Kita kalau buat sebuah lingkaran ilustrasi, Allah kita tulis besar-besar lingkari. Kita sepakati Tuhan kita Allah. Yang yakin Tuhan selain Allah kafir. Itu konsepnya. Allah Azza wa Jalla tidak memperlihatkan dirinya kepada kita karena memang manusia belum mampu untuk melihat. Belum bisa, kita belum mampu. Jangankan kita ya kawan sekalian, para nabi-nabi saja yang jumlahnya 124 ribu nabi, di antaranya ada 313 rasul yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Belum ada satupun yang melihat Allah Azza wa Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari, kata Aisyah radhiallahu anha, Ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit, hal tara rabbar, apakah anda sempat melihat Tuhan anda, Allah? Apa kata Nabi SAW? Nurul ala nur anna ara. Allah itu cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya terang sekali. Bagaimana saya bisa lihat? Nabi SAW sendiri belum pernah melihat Allah Azza wa Dan beliau mengatakan itu dalam hadis lain riwayat ahli sunnah hadis sahih, beliau mengatakan kalian tidak akan melihat Tuhan kalian kecuali di akhirat dan kalian akan melihat Tuhan kalian seperti cahaya terang bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Itu pun masih cahaya, belum melihat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan melihat wajah Allah dan kapan akan melihat hanya penghuni surga. Yang lain tidak melihat. Orang kafir tidak akan pernah lihat Allah Azza wa Jalla. Orang orang masuk surga saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau nanti semua penghuni surga sudah masuk ke surga dan penghuni neraka tidak ada lagi kecuali yang memang kekal di dalamnya. Orang-orang yang muslim pun yang maksiat sudah bersih di surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa? Ini belum ketemu sama Allah nih, belum lihat, baru mendengar suara. Nikmat apa lagi ya Allah yang lebih besar daripada kami sudah engkau selamatkan dari neraka dan kami masuk surga. Ada lagi, disiksa. Ya. Selamat dari siksaan dan masuk dalam surga. Lalu kata Allah Azza wa ada dua riwayat. Yang pertama, hari ini saya sudah angkat murkaku dari kalian, maka tidak akan ada pernah marah. Silakan berbuat apa saja. Tentu ahli sulit akan berbuat kebaikan tentunya. Lalu yang berikutnya yang kedua dikatakan Allah mengangkat hijabnya. Lalu seluruh penghuni surga melihat wajahnya Allah yang pertama kali dan mereka serentak mengatakan ya mengatakan dalam kalimat yang satu ya Allah tidak ada nikmat lebih besar daripada melihat wajahmu ini itu pertama kali melihat wajahnya Allah Gitu kan? Ini dalam riwayat Ibnu Sahih sesuai dengan penyampaian Nabi Alaihissalam. Baik. Kenapa Allah Azza Wajalla tidak memperlihatkan dirinya? Karena manusia belum mampu. Kata ulama, kita bahkan tidak pernah tahu air yang saya minum ini, yang mana jadi air seni dan yang mana bisa menjadi bagian dari tubuh saya. Makanan yang saya makan, saya tidak tahu yang mana jadi nutrisi, yang mana jadi kotoran. Bahkan saya sekarang tidak tahu di rumah saya sedang apa terjadi, atau di luar sana apa yang sedang terjadi, kita tidak tahu. Bagaimana dengan Allah Musa alaihissalam pernah karena penasaran waktu menerima wahyu dari Tursina 40 hari. Apa yang beliau katakan? Setelah 40 hari ini karena Taurat turun dalam satu, satu kali ya, 40 hari lengkap semua. Al-Quran turun selama 13 tahun, ya 23 tahun lah prosesnya. Tapi Taurat dalam 40 hari selesai, lengkap semua. Sementara menunggu 40 hari itu di Tursina, di atas bukit gunung, di Tursina itu kalau anda lihat di daerah Mesir sekarang, yang pernah diperbutkan dengan Israel, ya, kan, tapi masuk di daerah Mesir, ada puluhan gunung-gunung batu besar-besar, bagus-bagus dan mengagumkan gitu. Nabi Musa AS selama beberapa hari ini kagum-kagum dengan makhluknya Allah, ciptanya Allah gunung-gunung. Sebelum 40 hari dia berkata, Allah sedang dalam Al-Quran, Allah bin Asyidna Rajin. Rabbi, arini anggur ilaih. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Ini kata siapa? Musa AS. Izinkan aku melihatmu. Dan apa yang terjadi? Allah Azza wa menjawab Lantarani dalam bahasa Arab berarti tidak ada tiga ada lam tulisannya berarti tidak ada lam dengan mim artinya tidak pernah ada lam dengan nun artinya tidak akan pernah itu artinya Lantarani. kau tidak akan bisa melihat wahai Musa walakin dan jabal tapi begini ada konsepnya Allah azza ingin tidak membuat Musa kecewa, tapi mengajak berpikir dengan akal manusianya. Tapi coba kamu lihat ke gunung-gunung di sekitarmu, karena Musa kamu tahu dengan gunung-gunung itu. kamu dengan petangnya, dengan besarnya, dan banyak sekali. Walau ada lagi, coba lihat gunung-gunung tersebut. Fa'in istakarra makanahu fasawwatarani. Kalau dia bisa tetap nanti menampung kedatangan saya, maka kau akan bisa melihat. Falamma tajalla oleh Allah Azza wa Jalla gitu kan? Ada batasannya. Contoh yang lain. Agar lebih jelas, lebih menjawab syubhat-syubhat kita. Kalau antum di sini yang hadir, ya, saya tanya, pernah nggak ada yang lihat ujungnya langit? Ini langit di kepala kita ini. Ada yang pernah lihat ujungnya? Kan? Kalau ada yang pernah lihat, lapor ya, karena kita juga mau lihat. Karena kita belum pernah lihat ujungnya, nggak ada. Kalau antum ikutin, ya, secara ilmiah sekarang, Ilmuwan itu cuma bisa menebak-nebak. Mereka mengatakan antara bumi dengan Pluto 270 tahun jaraknya. Itu di satu atmosfer, itu jaraknya 270 tahun. Dan ternyata mereka dikagetkan, mereka tadi pikir matahari cuma satu. Sekarang dikagetkan dengan bukti ilmiah, ternyata di langit angkasa ini ada banyak miliaran matahari dengan planet-planetnya. Banyak sekali miliaran, dan jaraknya miliaran tahun. Itu semua pasti di langit pertama. Dan kita bumi kecil, nggak bisa lihat. Jangankan menjama langit, melihat matahari saja kita nggak mungkin. Mendekat aja kalau lewat sedikit aja bumi kata para ilmuwan. Kalau lewat beberapa mundur beberapa detik maka akan beku di garisnya. Kalau dia cepat beberapa detik akan hangus karena panasnya. Nggak bisa. Kulum fi sebahun, Semua Allah sudah atur gitu. <clears throat> Baik. Kalau anda ingin cari jawabannya nggak ada secara ilmiah. Tapi kalau anda kembali Wasallam. Perumpamaan, ya. Tunggu terus sebelumnya baca hadis langit ini tujuh lapis ya. Banyak dalilnya. Dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan Al-Mujbain alladzi khalaqa sab'a tiba tibaqa. Allah menciptakan tujuh lapis langit tibaqa, susun-susun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang kita ini baru pertama ini. Di atasnya ada enam lagi, gitu kan? Kalau yang pertama aja nggak ada ujungnya, gimana yang di atasnya? Gitu? Ini tujuh. Allah mengatakan dalam Eh, surah Naba juga di Amma Yatasalamu dikatakan sab'an syidada. Ada tujuh yang kokoh keras di atas kalian ini. Sekali lagi kata Nabi SAW untuk menjelaskan masalah ini. Perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Lepasin cincin, lempar di padang pasir, tidak akan kelihatan. Karena kenapa? Luasnya padang pasir itu. Makanya saya bilang tadi, belum atau tidak akan pernah ada orang berputar di mana pun bumi dari ujungnya langit. Karena luar biasa luasnya. Cukup sampai itu tidak. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua, besarnya digabung antara langit pertama dengan bumi, hanya seperti cincin di bawah di padang pasir. Ini tidak. Allah Rasul menceritakan bahwa Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, waktu saya sedang mi'raj ke langit, tidak ada satu jengkal pun tempat di langit tujuh lapis yang saya lewati itu, kecuali ada malaikat yang sedang buku atau sujud. Penuh dengan malaikat. Luar biasa jumlahnya. Gitu kan? Luas sekali. Bumi aja ini kita kalau keliling-keliling, itu masih banyak tempat kosong, masih ada lautan. Ya. Daratan cuma seperlima dari lautan. Lautan itu besar sekali. Gitu kan? Itu tidak ada manusia yang huni. Di langit ini nggak ada tempat. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan kata Nabi SAW sudah semestinya langit itu mengeluarkan suara karena beratnya. Tidak ada satu jengkal pun tempat di sana kecuali malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat dan malaikat ini jumlahnya berlipat-lipat ganda dibandingkan manusia ya. Kalau kita rakib dan atid saja ada kiri kanan kita dan ini kata ulama ismul jins. Apa itu ismul jins? Nama kelompok, di bawah rakib banyak malaikat, di bawah rakib banyak malaikat. Jadi setiap manusia itu kalau dua, sekarang jumlah 5 miliar, berarti 10 miliar rakib dan api. Belum yang turun hujan, belum ini, belum itu, belum macam-macam, jumlahnya banyak. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Ahmad, di langit itu juga ada Baitul Ma'mur, ada rumah seperti Ka'bah yang ditawar oleh malaikat. Tiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat tawaf pergi tidak akan pernah kembali lagi. Terus begitu. besok lagi datang tahu tidak mengembali terus sampai Allah Alam berapa lama. Nanti ini riwayat sekaligus menjelaskan kepada kita ikhwan akhwat sekalian kalau anda lagi sholat takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar Akbar ini adalah siga mubalagh siga mubalagh itu adalah masalah sesuatu yang melampaui batas jadi kalau orang Arab lihat benda besar dia mengatakan kabir. Tapi kalau dalam pandangan dia, ini sekali lagi kembalikan wahyu Al-Quran dan Sunnah ke bahasa asli bahasa Arab mereka. Apa yang terjadi? Kalau orang Arab lihat sebuah benda dia yakin tidak ada lebih besar daripada itu dia baru mengatakan akbar, mubalal, melampaui batas gitu. Sebuah benda kecil, sohir. Kalau ada benda yang kecil menurut pandangan dia, tidak ada lebih besar dia mengatakan Aswar. Kalau anda mau tahu kenapa anda mengatakan Allahu Akbar dalam bahasa Arab berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jawabannya dalam riwayat ini. Lalu kata Nabi Ali Alaihissalam, di atas langit ketujuh itu ada sidratil muntaha. Diciptakan oleh Allah Azza wa Besarnya sidratil muntaha digabung antara tujuh lapis langit dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi sidratil muntaha cukup tidak. Allah menciptakan sebuah lautan. Lautan. Ini sudah kita kecil, bumi dapat di mana kita di dalam lautan lagi di dasar. Lautan kata Allah Nabi SAW diciptakan lautan. Lautan itu besarnya ya, digabung antara sidratul muntah tujuh lapis langit dan bumi seperti cincin di bumi pada pasir. Mau bukti lain ayat Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jal, Allah Mishnari, wa kana arshuhu ala ma. Dan sananya Allah di atas air. Pertanyaan kecil. Nabi SAW mengatakan lautan. Allah mengatakan air. Kok bisa? Kenapa bukan Allah mengatakan itu ada singgasananya Allah, arsnya Allah. Yang besarnya digabung antara lautan tadi, di Sidratul Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Arsnya Allah. Saya tanya lagi untuk lebih memperkuat. Yang ada sering hafal untuk mengusir syaitan ayat apa? Ayat kursi. Tahu nggak itu apa ayat kursi? Kursi itu bukan tempat duduk yang kita bahasa Indonesia ya. Kursi itu dalam akar akar bahasa Arab yang benar adalah tempat telapak kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik ke singgasananya diinjak dulu, itu namanya kursi. Allah mengatakan ayat itu kursi. Ayat yang menjelaskan tentang tempat telapak kakinya Allah di singgasananya. Apa yang anda baca? Wasi'a kursiyuhu apa? As-samawati kadang banyak tidak ditahu maknanya gitu. Allah singa kursinya Allah meluasi seluruh langit dan bumi menutupi Itu kursinya saja, belum singa sananya gitu. Dan ini yang kata Nabi SAW, singa sana Allah itu kalau digabung antara lautan tadi, kemudian sudah muntaha, kedua langit dan bumi seperti ini berpada pasir. Makanya Allah mengatakan, wakana arshu adalma, sehingga Singa sananya Allah di atas air, bukan lautan. Karena air, lautan itu kecil sekali. Inilah sebabnya kita mengatakan Allah Akbar. Allah di atasnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi memang Allah Azza wa kalau tidak dilihat, manusia belum mampu. Kata para ulama, kalau Jibril saja datang sekarang, kita sudah mati semua. Nabi SAW pulang dari Hira pada Jibril dengan gambar asli dalam riwayat Bukhari dia katakan waktu dia dan dibungkus oleh Khadijah mengatakan apa? Ada apa ya suamiku? Kata Nabi SAW, Namusul Akbar. Jibril telah datang kepada di langit penuh bara Jibril. Ke sana penuh, ke sana penuh, penuh dengan bara Jibril. Dan Allah berikan 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikembaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Jadi memang belum mampu untuk melihat Allah. Tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, ini saya datangkan kenapa? Tadi saya katakan Tuhan kita Allah. Jadi ada alasannya kenapa Allah belum dilihat itu. Tapi Allah menyiapkan untuk kita fasilitas untuk komunikasi, untuk berhubungan. Itu namanya ibadah. Jadi di bawah Allah tadi lingkaran, di bawahnya langsung ada ibadah lingkaran. Ibadah ini hanya untuk Allah seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ini konsepnya dulu. Siapa yang ibadah selain daripada Allah syirik namanya, nggak boleh. Ibadah ini semua jenisnya, sholat, puasa, zakat, haji, apa apapun, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja, semuanya itu harus seperti sekali lagi yang Allah mau bukan yang Anda mau. Kalau yang Anda mau, maka tidak akan diterima sama Allah. Saya pernah kasih contoh di pengajian saya di Jakarta begini. Kalau ada di antara kita yang kerja di satu perusahaan, pimpinannya bilang hari Senin pakai baju putih ya, hari Selasa pakai baju biru, hari Rabu pakai baju hitam. Baik, ada satu datang jam 7 pagi keluar jam 5 sore. Ada satu pegawai tidak di balik bajunya. Datang hari Senin pakai baju hitam, ya. Kemudian yang putih Selasa, yang hitam, yang biru dipakai hari Rabu misalnya. Kira-kira pimpinan perusahaannya terima nggak? Ini secara sistem manusia aja. Nggak mungkin, nggak diterima. Padahal sama-sama pakai baju kok. Karena itu peraturannya. Begitu juga ibadah. Harus seperti Allah nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi kalau mau ibadah tanya, Al-Quran bicara apa ini? Rasulullah SAW ajarin bagaimana? Jangan pernah sholat, jauh sudah tahu. Nabi SAW takbir gimana, subuh gimana, sujud gimana, bacaannya apa, yang batalin sholat, yang ini, ini semua. Mau takziah, ziarah kubur, mau apa saja berzikir, semua harus seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Ingat, kiai kita, ustaz kita hanya satu, Rasulullah SAW. Kalau sudah dikatakan Raitu Rasulullah, Samitu Rasulullah, Samina wa tangga. Selesai. Kalau farah bulan, kalau bulan tidak ada ceritanya itu. Makanya murid Imam Malik berkata kepada beliau mengatakan, Hai Imam, boleh tidak kalau pendapat anda saya tidak terima? Apa kata beliau? Kullu qawlin yuqbal wa yuraddun illa sahibu hadal maqam. Fa'asyara ila qawli Nabi SAW. Semua perkataan boleh diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Nabi SAW. Gak bisa ditolak kalau sudah beliau bilang. Kalau saya, Abu Hanifah, fulan, fulan, gak masalah. Gak masalah kalau ditolak. Tapi jangan datang dalil sahih, Nabi SAW bilang begini, juga. Ya, saya bilang begini. Yo, ini kok terbalik? Ini Rasulullah, kiai Anda. Rasulullah SAW. Sehingga benar jalurnya gitu. Ini yang penting. Jadi sekali lagi harus berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua orang yang ibadah, Bapak Ibu sekalian Allah, tidak punya landasan wahyu, Lalu Rasulullah tidak diterima oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man ahda fi amrina hadza ma laysa minhu Siapa yang coba membuat ibadah yang tidak saya contohkan akan ditolak. Silahkan kalau mau buat, tidak masalah. Tapi pasti yang tidak diterima. Kenapa? Karena Allah mau seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Harus seperti yang Dia mau dan tidak mungkin kecuali kembali kepada rujukan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, ini landasan yang kedua. <clears throat> kita poin kedua tentang masalah al-amalu bitanzil. Masih tinggal dua potongan lagi. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang Allah akhwat kita coba lebih mendalam membahas tentang bagaimana menambah nikmat. Kita akan bicara ayat yang sudah masyhur banyak dalam khutbah cuma disampaikan, dalam pengajian disampaikan, tapi belum menyentuh apa isinya dalam surah Ibrahim Urutan 14 ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Jelas. <clears throat> Dan ingat tata kala Tuhanmu sudah jelas memastikan hai Muhammad, siapapun yang bersyukur cukup mengucapkan alhamdulillah, maka pasti saya tambah. Dan siapapun yang kufur dan ucapkan alhamdulillah, maka pasti azabku akan pedih. Ayat ini memberikan gambaran bersyukur dan berpahala kufur berdosa. gara ada pilihan, gara ada tengah-tengahnya. Nah, ini kata posisinya dulu. Kemudian <clears throat> pertanyaannya, ada sebuah ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita sudah jelas-jelas cuma mengucapkan alhamdulillah saja sudah tambah nikmat, kok masih banyak orang yang tidak dapat tambah nikmat ya? Ada alasannya. Allah mengatakan sayangnya kenapa sedikit sekali hamba yang bersyukur ya? Padahal sudah jelas kata kuncinya ini. Baik, dengarkan ayat yang Allah ceritakan dalam surah Sabah urutan 34 ayat 13. Ini dari tadi kita mendengar ayat-ayat ayat hadis. Ya, ini menandakan kita kembali pada wahyu Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wabillahi minasyaitonir rajim, ya'maluna lahum ma yasha'una min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawad, kal jawad wa qudur rasiyat, i'malu ala Daud syukra wa khalilun min ibadiy asy-syakur." Akhirnya jadi saksi bahasan kita. Para cincin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar, seperti kolam, dan periuk-periuk yang terus berada di tungkunya. Maka beramallah kalian, bersyukurlah kalian dan keluarga Daud, karena sangat sedikit hamba yang bersyukur. Berarti ayat pertama tadi sudah mengatakan kalau syukur ditambah. Kalau di sini Allah katakan sedikit hamba yang bersyukur. Kenapa ya? Ternyata, ikhwan sekalian, kita sudah coba adakan penelitian di lapangan Ternyata memang begini masalah Kita ini ya tidak peka menangkap nikmatnya Allah. Misalnya kita targetnya mau dapat rumah sendiri. Jadi selama rumah itu masih belum sendiri, kita nggak pernah syukuri. Oh masih kontrak, rumahnya mana? Bukan, alhamdulillah di sini. Enggak, ah sudah lama saya kontrak. Jadi keluhan. Padahal sebenarnya kontrakan pun anda sudah dinaungi sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak syukurin gitu kan. Kita nanti mau bersyukur kalau sudah sampai pada target yang kita inginkan. Padahal untuk sampai pada target yang kita inginkan butuh dulu kata kunci. Syukur, syukur, syukur, bertambah, ditambah, ditambah, ditambah gitu kan. Itu kata kuncinya. Contoh. Kalau ada seorang guru di sekolah, mungkin anda yang hadir ada seorang guru, anda bilang kepada murid anda, siapapun yang setiap ketemu saya, setiap ketemu saya, bukan sekali aja, bilang terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, saya tambah hasil ujiannya kalau nanti dia ujian. Kira-kira bagaimana muridnya? Terima kasih terus. Gitu kan? Karena ini ditambah. Orang di perusahaan, di bidang perusahaan bilang sama pegawainya, siapa yang saya ketemu saya bilang terima kasih Pak, saya tambah honornya akhir bulan. Mungkin pegawainya nggak perlu di kursinya tunggu. Begitu bosnya keluar, terima kasih Pak, terima kasih, tambah honor akhir bulan. Ini bukan manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan ucapkan alhamdulillah. Saya pasti tambah, masih nggak ucapin. 30 ini gitu. Apakah kalau anda pergi ke kantornya atau ruangannya gubernur sekarang lalu anda datang ngomongnya bagaimana? Wah, baik. Begitu. Atau terima kasih pak, baik-baik. Itu manusia. Allah Azza wa Jal ucapkan dengan baik. Subhanallah satu kali, Subhanallah dua kali, Alhamdulillah satu kali, Alhamdulillah dua kali. Begitu syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa bisa? Mau dapat apa begitu? Enggak sopan sama Allah. Gak mungkin. Bukan kebetulannya besar. Dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW apa? Siapa yang habis sholat membaca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Lalu dia genapkan 100 dengan La ilaha illallah. Wahdahu ula syarika lahu walhamdulillah ala Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Ampun bersih dosanya. Tapi ini saya kata ulama sedikit orang yang dapat. Karena zikirnya, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Gak bisa. Sama Bu Guru aja ngomongnya santun, terima kasih Pak ya. Gak mungkin teriak, ya. mas, mas, gak mungkin. Sama Allah gimana caranya? Maka tidak bisa. Kita juga banyak diberikan nikmat nih, diberikan makan. Kalau kita habis makan, kata ulama mengatakan Alhamdulillah. Dengan betul-betul merasakan ini nikmatnya Allah, dipastikan makan setelahnya lebih enak daripada yang sebelumnya. Cuma masalahnya, ucapan Alhamdulillah dia lupa gitu kan. Tidak wajar. Maka Allah coba. Apa apa maksudnya tadi Allah mengatakan wala in kafartum inna bila syadid. Kalau kalian pungkiri maka akan ada azab yang pedih kata ulama. Bisa saja Allah angkat nikmat itu di dunia sebelum akhirat. Misal, selama ini waktu buka makan sambal, makan asam, makan semua enggak masalah. Nggak pernah mulutnya bilang alhamdulillah. Allah kasih penyakit ma, nikmat. Nggak bisa lagi makan sambal. sebaiknya memang kita lebih peka. Kata ulama, manusia ada tiga golongan. Yang paling pertama paling bobrok, luar biasa ya. Dikasih nikmat tidak pernah bersyukur. Apalagi kalau cobaan. Keluhan, ada kita ketemu tiap hari, begitu ketemu semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, pembantu saya begini, rumah saya begini, tangga saya begini. Semua keluhan. Kapan mulut anda ini bilang Alhamdulillah? Nafas bisa masuk, ini bisa keluar. Alhamdulillah. Lihat orang yang sesak nafas di rumah sakit, bayar satu tabung oksigen 3 juta. Anda gratis boleh balik masuk. Berapa tahun? 365 sendi berapa juga kita harus infak tiap hari sebagai rasa syukur kepada Allah tapi Allah maha murah apa Allah apa bisa selalu katakan dan dua rakaat sholat duha menutupi ya syukur itu kata kuncinya sederhana gitu masalahnya kita tidak ke situ kan gitu kita tidak ke situ manusia paling bobrok seperti ini keluhan semua apalagi kalau ada musibah sakit saja satu kampung sama dia sakit flu flu sudah selesai ambil tisu tutup selesai sabar ada pahalanya. Tahu usah semua orang tahu gitu. Nggak perlu gitu kan. Yang kedua, orang mukmin tindakannya lebih baik. Kata Nabi SAW, aja dari amri mukmin, sungguh mengumum perkara orang mukmin in asabu sarra syakar, wa in asabu darra sabar, wa la yakunu dzalika illa lil mukmin. Sungguh mengumum perkara orang mukmin kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia sabar, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Ini standar bagus. Mau lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi, lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga, orang-orang muhsin atau kata para ulama hadis adalah orang-orang yang kalau diberikan iman bersyukur, diberikan cobaan bukan sabar, bersyukur. Dalam kedua keadaan bersyukur. Bagaimana caranya? Ada kata kunci. Dalam Islam, ya, ikhwan Allah, kalau anda sedang datang cobaan dan sudah terjadi, maka yang dipikirkan solusinya. Bukan lagi ditanya atau mengeluh kenapa terjadi. nggak bisa. Kalau Anda misalnya keluar dari masjid sendalnya hilang. Insya Allah mudah sehari ini tidak hilang ya. Tapi kalau ada yang hilang sendalnya yang pernah alami, kami Dalam hukum Islam kalau sudah hilang, sudah terjadi. Maka bagaimana caranya? Saya keluar cari, ikhtiar, coba. Dan Anda tidak boleh mengatakan kalau seandainya saya tidak taruh di sini tidak akan hilang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, jangan buka pintu laut, jangan bilang kalau seandainya. Karena itu adalah pintu syaitan. Tapi katakan kalau sudah terjadi, Allah masya Allah sudah katakan dan sudah terjadi. Selesai. Kita keluar dari masjid, sendal kita hilang. Ada orang baru habis ibadah, majelis ilmu, habis ini dan segalanya. Kemudian tiba-tiba saya dia keluar. Pencuri sudah curi sendalnya. Jadi maki. Pencuri dapat dosa dengan pencurinya, Anda dapat dosa dengan caci maki Anda. Enggak ada hubungannya kita caci maki pencuri. Dari mana akan kita caci maki pencuri? Dia berdosa betul, Allah menghukum. Gak usah khawatir kok. Ada kita nanti Allah Allah akan hukum dia. Gak ada ceritanya orang yang berbuat dosa dan dihukum itu gak ada ceritanya. Gak usah khawatir. Tapi untuk sampai pada tingkat para orang muhsin ada caranya. Pada saat anda lihat sendal anda hilang, anda pikirkan sesuatu yang lebih besar. Sangka baik dengan Allah. Oh, Alhamdulillah. Mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Oh, Alhamdulillah. Mungkin ada uang haramnya sendal itu. Gak masalah. Di luar musim ini ada orang ikut dan sekalian beli bisa beli sendal 100 juta harus pasang, tapi gak bisa pakai karena kakinya satu kuntung. Anda masih punya dua kaki utuh, tinggal beli sendal 20, 20 ribu, 30 ribu, beli selesai urusannya. Orang yang begini bahagia hidupnya, gak ada bebannya. Karena sudah terjadi. Tidur malam hari, nyalain AC, panas. Kipas angin. Kemudian karena panas, dikecilin derajatnya jadi 17 dari 20 misalnya. pengusaha muslim kita, rumahnya terbakar. Sebelum saya ceritakan cerita ini, subhanallah terjadi fakta lapangan dengan dia. Saya ceritanya ceritakan pengalaman dia gitu. Ustaz dia bilang saya datang dari Makassar ke Ida ini tidak punya apa-apa gitu, kosong. Lalu saya mulai dengan nol, cuma mojek, mojek kumpul uang sampai saya punya rumah kayu, kemudian saya bisa jual toko, sampai aset saya terkumpul 60 juta dari nol. Suatu malam saya tidur dengan keluarga saya, ada api, malam rumah saya hangus, habis semua. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sama keluarga saya bisa selamat. Semuanya hangus. Lalu saya berpikir, mungkin ada dosa saya dulu. Coba sabar. Terus saya mulai lagi bekerja. Apa yang terjadi? Dia bilang, belum sampai 6 bulan saja. 6 bulan saja, saya sudah bisa bangun rumah ini lagi Ustaz. tinggal saya rumah ini rumah saya. Dan saya bisa beli tanah-tanah di sebelah rumah saya. Saya bangun, saya kontrakin. 6 bulan saja Allah bisa balikkan. Ya, jadi kata kuncinya sederhana. Oleh karena itu, kalau bisa jadikanlah diri anda sebagai orang-orang muhsin, orang-orang yang luar biasa dalam segala keadaan bersyukur kepada Allah. Dan cara kuncinya adalah sangka baik dengan Allah Azza wa Baik sebagai penutup dalam bahasan kita <clears throat> ialah potongan terakhir dalam definisi takwa, isti'dadu liyaumir rahim setelah akidah kita benar, yakin kepada Allah benar, ibadah kita benar sesuai dengan wahyu, selalu kita bersyukur dalam segala keadaan, itu sudah rentetan kebahagiaan luar biasa, dibuka yang luar biasa. Terakhir, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Tolong renungi 10 menit aja ke depan dengan saya. Bapak Ibu sekalian, Allah Demi Allah, ada jutaan orang sebelum kita kaya raya. Jutaan orang sebelum kita miskin. Jutaan orang sebelum kita kuat, sehat. Jutaan orang sebelum kita sakit. Jutaan orang sebelum kita orang-orang yang terkenal. Ada orang-orang yang terhina. Semuanya sudah mati. Mati datang tidak mengenal anda siapa. Anda muda, terjadi Kalau kita rasionalkan 100 tahun dari hari ini ke belakang, berarti hari ini yang hadir sama kita umurnya misalnya 100 tahun. Coba lihat, ada nggak yang masih hidup? Mungkin jawabannya pasti ada. Satu dua orang, sepuluh dua puluh orang. Mana yang segenerasi dengan dia? Udah mati, gak ada. Kalau kita balik, hari ini mulai hari ini saya kita hitung 100 tahun ke depan. Kalau yang hadir di sekarang tempat kita nih misalnya paling muda umurnya 20 tahun atau mungkin ada anak-anak umurnya 10 tahun misalnya. Baik, 100 tahun ke depan umurnya 110 tahun. Masih hidup kan? Allah alam. Tapi pasti kullu nafsin dhaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Wa mal dunia dunya illa mata'ul Semua jiwa pasti akan merasakan kematian dan pasti kata Allah akan dapatkan apa disaring seperti mutiara kata ulama tafsir Anda kalau dikali ambil disaring pasirnya itu semua tinggal mutiaranya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah dan masuk ke surga karena rahmatnya Allah dimaafkan berapa kesalahannya gitu. Faqad faz. Beruntung sekali dia. Dan ingatlah kehidupan dunia hanya sebentar. Ikhwah sekalian, saya sering bahasakan dalam diri dan korose menyebutkan kalimat ini, saya sendiri merinding gitu. Saya bahkan tidak bisa dapat jaminan ikhwah sekalian. Di ujung tembok masjid ini sekarang ada malaikat mau datang dan cabut roh saya sekarang. Antum tidak lihat, saya sendiri yang lihat. Lalu dicabut rohnya, Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai konsep. Ada yang bisa tahan? Tidak bisa. Setiap saat. Tidak ada jaminan kita ini. Setiap saat ini bisa datang seketika mau. Datang seketika. Datang tiba-tiba ini kita sudah cabut roh kita. Hitungan detik, mati. Habis ceritanya. Dan apa yang kita kerjakan dengan kita tentukan di sana. Ini bahaya sekali. Kalau kita tidak jadikan sebagai pegangan dan terus lalai, saya suku fulan, saya suku ini, saya pemimpin ini, saya pemimpin perusahaan ini, saya si fulan, habis cerita ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Tidak salah bahwasanya mati akan datang kepadanya. Sakit, sehat, tetap bisa mati seketika. Berapa banyak fakta terjadi? Orang mati seketika. Naik keluar naik motor di depan rumah orang tua saya waktu di Makassar, di depan klinik beliau. Yaitu ada satu anak muda, saya lihat dengan mata kepala saya, kayak Allah liatin dalam jalan raya agak besar ada dua jalur, ada dua jalur gitu. Ada satu anak muda naik motor, di depannya ada mobil kiri Suzuki lama, lambat jalannya gitu. Lalu dia mau dia nggak ngambung lewat kiri, tapi dia lewat kiri lewat kanan melewati garis yang dilarang lewat. Waktu dia keluar, ada mobil cepat dari sana nabrak dia. Ditabrak seketika, mati di tempat. Di depan rumah saya matinya. Pada orang tua saya dan saya lihat sendiri. Motornya diselamatkan oleh polisi, yang anak itu gerak-gerak sedikit mati. Saya langsung berpikir, Subhanallah, anak muda ini kalau dia keluar rumah, nggak pernah dia pikir dia akan tabrakan. Kalau tabrakan pasti dia tidak akan keluar. Dia nggak pernah tahu dia tabrakan dan dia akan mati. Begitu Begitulah dia akan datang kepada seseorang. Bisa jadi kita masih makan enak, mati seketika. Jangan pikir nanti saya sakit keras masuk rumah sakit baru mati. Tidak sama sekali. Bisa kapan saja. Maka harusnya kita sebagai pegangan, patokan, gitu kan? Ini penting sekali dijadikan sebagai pegangan sehingga jangan pernah kita merasa sombong, merasa lebih, merasa ini karena mati akan datang dan selalu bisa apa yang akan datang setelah itu. Atau bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi di Mekah masyhur. Beliau pernah mendatangi khalifah di istana dan beliau ini orang yang sangat terkenal. Ini disebutkan oleh ulama dalam hadis dalam ilmu jahil wal Itu bukan karena aib beliau, tapi ingin menunjukkan bagaimana iman dan ilmu mengangkat dari seseorang. Atau bin Abi Rabah ini orang bekas muda kulitnya hitam, badannya kurus, kakinya satu pinjam matanya kanan rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Orangnya banyak sekali fisiknya kurang nih. Tapi subhanallah dengan ilmu dan imannya itu mengangkat derajatnya. Apa yang terjadi? Satu waktu dia pernah mendatangi istana khalifah. Waktu tiba di istananya, begitu dilihat oleh khalifah, langsung didekati. Langsung putih dari sana datang ke pintu menyambut. Marhaban bi Aba Muhammad. Selamat datang wahai ayah Muhammad. Orang-orang semua menteri-menterinya, khalifahnya siapa orang ini? Begini penampilannya tapi dihormatin sekali sampai khalifah berdiri. Setiap kali mau berhenti, ah, khalifah mengatakan Haruna Aba Muhammad, Haruna ditarik terus ke sini Aba Muhammad, sini Muhammad sampai dudukkan di sananya khalifah. Duduk. Begitu duduk ditanya sama khalifah. Nah, doakannya apa kabar dan sekarang langsung ditanya. Ma ke Aba Muhammad? Apa hajat anda gitu? Sampai ada datang ke istana ini. Kata Allah ada banyak permintaan di antaranya dia katakan, "Hai Amir Mukminin, ahli Makkah, ahlullah wal Madinah jirani Rasulillah, ta'akhir ya, atayahum." Penduduk Mekah, tetangganya Allah maksudnya rumahnya Allah situ. Jadi rumah mereka di sebelah Ka'bah, tetangganya Allah. Dan di Madinah, tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Terlambat atayahum, terlambat pemberian mereka dulu zaman khilafah, setiap kepala muslim dikasih uang tiap tahun gitu oleh khalifah. Begitulah keadilan yang ada gitu terlambat, berikanlah kepada mereka pemberian. Maka khalifah karena patuh dia mengatakan bulan pengawalnya catat, jalankan sekarang. Apa hajat lagi apa Muhammad? Iya, mujahidin yang di perbatasan, peperangan, membela negara kalian, membela agama kita, membela kerajaan kalian. Terlambat juga gaji mereka kepada keluarga mereka. Saya dengar begitu keluar sampai kepada saya. Nah, dia seorang alim juga. Berikan kepada mereka. Bulan catat, berikan ada beberapa permintaan gitu tapi jadi inti bahasan kita yang terakhir apa kata Khalifah setelah lima enam permintaan lalu katakan terus apa Muhammad ada hajat lain nggak apa kata apa benar Allah ini kalimat yang luar biasa iman dan ilmu biasa sekali membentuk karakter ini dan tidak ada lagi namanya suku saya paham ini saya dari mana saya butuh kemana mana tidak ada lagi hilang semua dengan kata-kata seperti ini apa yang dia bilang iya ambil kuminin demi Allah teriak dengan suara keras kemudian berdiri depan Khalifah demi Allah yang ambil ada hajat yang lebih penting dari semuanya. Apa itu Allah Muhammad? Penting sekali gitu. Dia bilang ya, wahai Amir Mu'min, wallahi innaka khuliqta wa innaka wulidta wahdak wa satamutu wahdak wa satub'as wahdak wa satuhasabu wahdak wallahi ya Amir Mu'minin la yanfa'uka syai'an mimma tara bima apa yang dia katakan wahai Amir Mu'minin demi Allah kau lahir sendiri di muka bumi sendiri Gak ada orang lain sendiri lagi. Dan kau akan mati sendiri. Gak ada teman, gak ada istri, gak ada suami. Cinta-cintanya suami pada istrinya gak mungkin sudah dikubur tubuh di kuburannya. Tinggalin. Kau akan mati sendiri dan kau akan dibangkitkan sendiri dan kau akan dihisap oleh Allah sendiri. Demi Allah dan ini tidak akan berguna untuk kamu ini. Singa sana, dayang-dayang, korden, bangunan yang mewah, ini semua menteri-menteri tidak berguna buat Lalu Atta bin Abi Rabah keluar rahimahullah dari istana, kebetulan bersama dia teman yang namanya Atta juga, Al-Khurasani, berkata, demi Allah, Atta bin Abi Rabah keluar dari istana khalifah, masuk dan keluar tidak minum seteguk air pun. tidak. ada, enggak ada urusan dunianya. Bukannya kita diundang ke presiden, bukan kasih nasihat atau wali kota, makanannya apa nih? Gitu kan. Enggak, ini luar biasa nih. Dan ini pemahaman yang luar biasa. Ya, ikhwah sekali renungi. Memang jadi pegangan hidup kita ini kaidah bahwasanya mati akan datang bisa kapan saja. Jangan lalai. Langkah kita, ucapan kita, kedipan mata, semuanya harus dihisap, harus dihisap. Kalau enggak kita akan rugi sendiri. Kita akan rugi sendiri. Dan cara yang terbaik untuk meninggalkan masih adalah sibukkan diri dengan amal soleh. Baca selalu fadilah yang kita akan terjaga di billahi taala. Sebagai penutup saya pernah dalam poin yang keempat dan saya akan tutup dengan kisah nyata nanti. Saya pernah adakan seperti kita akbar oleh waktu itu tentang masalah kematian khusus cukup besar, mungkin seperti masjid ini dan cukup banyak orang yang hadir. Kemudian saya bicara masalah kematian dan waktu itu saya minta panitia setelah itu bahasan, tolong siapin perlengkapan jenazah, kain kafan, menyan-menyannya, semuanya. Di sebelah masjid buatkan saya yang lahat. Baik, setelah saya ceramah saya katakan, siapa di antara bapak-bapak yang hadir ya, mau training dengan saya, latihan saja, menjadi jenazah 5 menit lima menit saja saya minta. Ada yang katakan, saya Ustaz. Ada satu ikhwah kita tukang batu kerja, dia datang. Baik, saya minta anda waktunya di atas meja ini dibungkus dengan kain kafan, renung tutup mata dan bayangkan anda sudah mati serta renungi semua apa yang saya ucapkan. Iya baik Ustaz. Baik, begitu dia naik, Subhanallah, begitu naik di meja itu dibungkus dengan kain kafan ditutup matanya, terus dia bayangkan dirinya mati rumah itu, kan? Saya bilang bayangkan mati saya langsung saya pimpin dengan link waktu itu itu begitu ditempelkan kain kafan di pipinya dia nangis nangis sendiri gitu lalu saya tunggu di poin itu saya katakan apa coba anda bayangkan semua suara yang anda dengar di rumah masjid ini adalah suara kerabat dan teman anda yang menangis karena anda meninggal tapi anda tidak bisa protes jangan nangis jangan ribut tidak bisa sudah mati sekarang bahkan panitia mengangkat tangan kanan anda letakkan di atas tangan kiri tidak bisa anda protes Tidak, saya nggak mau begini nggak bisa sudah mati dan sekarang Bayangkan, bayangkan dan renungi ya peluang-peluang amal soleh yang anda punya kesempatan mengerjakannya yang anda sia-siakan. Nyesal, kenapa ya saya nggak kerjain? Dan sekarang sudah mati, nggak bisa kembali. Serta bayangkan semua, renungi semua peluang-peluang dosa yang justru anda tidak sia-siakan. Semua diberikan kesempatan. Kesempatan zina-zina, kesempatan itu, semua dibuat maksiat tersebut. Maka anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum anda sekarang. Itu dia menangis luar biasa gitu. Lalu saya bilang, tolong panitia ambil pemikul jenazah. Dipikul, angkat. Sekarang tunggu anda akan kami angkat ke pemikul jenazah ini, dan jenazah. Renungi atau ditaruh, renungi sekarang tubuh anda tersentuh dengan besi ini. Bayangkan memang anda sudah mati. Sekarang anda akan kami bawa ke Liamah di samping masjid. Ini detik-detik terakhir anda bersama kami. Jalan semua. Waktu sampai di sebelah masjid, saya sendiri turun di atas, saya buatin gumpalan tanahnya, ditaruh di bagian kepalanya, kemudian diturunkan. Dalam kondisi dia betul-betul tutup mata dan seperti jenazah. Diturunkan, kemudian ditutup dengan kain yang gelap, lalu saya keluar, saya katakan, sekarang anda buka mata anda lihat, inilah rumah anda sekarang. Walaupun rumah anda seribu kali seribu meter di dunia, wallahi kembali ke satu kali dua meter tanah. Walaupun itu seorang yang luar biasa, ini rumah anda sekarang. Buka mata Anda, ini tempat Anda sekarang. Dan sebentar lagi bukan nakir akan datang bertanya kepada Anda. Setelah itu, saya suruh bubar, angkat kainnya, dikeluarin dia. Dia keluar dari kuburan itu sempoyongan. Gitu kan. Lalu masuk ini saya bilang, Pak, tolong ceritain pengalaman Anda 5 menit dari jenazah tadi. Coba ceritain. Wallah, ya, apa yang dia, dia sambil nangis dia pegang dia bilang, Ustaz saya tobat, saya nggak sholat, saya durhaka dengan orang tua saya, saya bicara, seperti di depannya tidak ada orang. Nangis-nangis sendiri. Ini cuma lima menit saja praktek. Gimana kalau benar-benar mati? yeah. Ini luar biasa ya. Ada satu orang kalau kita ditinggal dua coba, pingsan. Selesai empat lima orang coba lalu saya closing materi saya mengatakan. Bapak Ibu sekalian, ini cuma training, pelatihan. Buku sekali kafan, dirasain supaya bisa menyentuh nih. Dan ini pasti, wallahi akan terjadi anda dibungkus dengan kain kapan satu hari. Kalau anda tidak taubat kepada Allah sekarang, maka pastikan anda akan susah nanti itu. Jangan tunggu itu akan datang. Kematian pasti akan datang. Jangan disia-siakan. Ini poin penting. Jadi kita muhasabah dari kita. Jangan pernah lihat siapa lagi, jangan tertunggu dengan siapa lagi. Allah Tuhan saya, Rasulullah kiai saya, yang dikerjakan yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Selesai. Mau orang bilang alim, mau orang bilang apa terserah. Yang penting saya akan dihisab. Seperti apa Mbak Toro tadi katakan. Saya akan sendiri akan tidak perlu, nggak ada sama sekali. Wala tadiru wazilatun wizra ukhra. Tidak ada orang yang akan menanggung beban. Kalau ada teman Anda yang mengatakan, "Enggak apa-apa sih, ini aja saya tanggung dosanya." Enggak bakalan. Allah sudah bilang enggak bakalan. Dia akan dapat dosa zina seperti yang saya karena dia tuntun saya berzina, tapi saya juga tetap dapat dosanya. Bukan berarti dosa saya dikasih ke dia, tidak. Dia akan diberikan dosa yang sama, tapi saya pelaku tetap mendapatkan dosa tersebut. Baik, ini kurang lebih gambaran kita tentang masalah takwa. Empat poin yang luar biasa. Bagaimana akidah kita benar dulu, hanya takut kepada Allah dengan yakin dari Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana amal kita ibadah secara Quran dan Sunnah yang diterima yang seperti Allah mau dan Rasulnya. Alaihissalam. Yang ketiga selalu bersyukur dalam segala hal. Dan yang keempat jadikan kematian sebagai sahabat baju kita. Kita sadar sehingga selalu menjaga diri dari maksiat. Izinkan saya tutup materi kita dengan sebuah kisah nyata yang menggabungkan semua ini. Kurang lebih gambarannya. Ada beberapa kisah tapi saya angkat satu saja karena melihat waktu mungkin. Baik kisah ini kita berikan nama kisah sebuah teror sederhana. Gitu. Baik kisah nyata terjadi di Syam. Ada masjid di Damaskus namanya Masjid At-Taubah. Zaman tabi'in sampai hari ini masih ada masjidnya. Sampai hari ini masih ada. Di sana kejadian nyata ada seorang syekh dari tabi'in yang masyhur. Beliau mengajar di situ menjadi guru dan seterusnya. Ada satu orang anak muda datang, masih muda dari luar kota Damaskus datang mengatakan Syekh, saya ini orang susah, tapi saya ingin belajar agama. Kalau saya tinggal di luar butuh biaya, boleh nggak saya tinggal dengan anda di masjid ini sama-sama? Terus kemudian saya ikut hidup dengan anda. Ini apa yang saya makan, apa yang anda makan saya makan. Kata Syekhnya boleh saja, asal kau bisa sabar. Karena hidup saya juga pas-pasan. Apa yang saya makan makanan bisa minum minum. Baik. Dua bulan kemudian ada muda cerita, Dua bulan kemudian anak muda ini bercerita. Apa yang dia bilang? Guru saya ini sangat zahid, suhu luar biasa. Gitu. Dia kalau ada makanan dia makan, kalau tidak ada dia puasa. Tidak pernah minta-minta sama orang. Hari ini waktu dia cerita, sudah hari ketiga kami puasa. Dan kami cuma sahur itu dengan segelas air sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Hari pertama bisa tahan, hari kedua tahan, hari ketiga sekarang sudah sudah tidak tahan. Syekh saya, guru saya masih bisa tahan, saya nggak bisa tahan lagi. Lalu saya duduk, gitu kan? Saya merenung, syaitan datang menggoda saya, membisikkan kepada saya, mengatakan, hai anak muda, sekarang sudah halal mungkin kau untuk mencuri. Curi saja sepotong roti, sepotong makanan yang mungkin kau tidak mati dengan itu. Nanti kau tidak mati. Sebab sekarang kalau tidak bisa mati, mau minta kepada orang, syekh malah minta-minta. Minta sama syekh, nggak ada makanannya. Jadi bagaimana? Maka dia bilang dalam pikiran saya sedang berkecamuk dengan syaitan, saya lalu manjat dari dinding masjid itu betul-betul terbuat dari batang-batang kurma, itu dan rumah orang tempel dengan masjid, nempel. Maka dia bilang saya naik ke atas lalu saya lihat rumah sebelah ternyata ada tiga orang muslim yang tidak tutup auratnya dan itu tidak boleh buat yang bukan mahram, dengan gitu Maka dan itu bukan hajat saya. Terbuka rahim mereka dan sedang menurun kulit domba. Saya pindah ke rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya ternyata ada rumah kosong dan ada bau masakan yang wangi. Saya lihat tidak ada orang dari kantor, saya masuk ke dalam, langsung masuk ke dapur, ditemukan ada panci yang sedang dipakai masak dengan kayu bakar. Saya buka ada dua buah terong yang sudah matang. Dalam kondisi saya lapar, saya ambil langsung saya makan. Karena sudah sangat lapar gitu. Sementara saya punya, dan Alhamdulillah sebelum saya telan, ketakwaannya muncul. Keyakinan kepada Allah muncul. Apa yang terjadi? Dia bilang, tiba-tiba saja saya teringat, saya sudah melakukan tiga dosa sekaligus kepada Allah. Dan Allah bisa hukum saya seketika sekarang. Saya masuk rumah orang tanpa izin. Dosa. Yang kedua, saya mencuri. Mengambil terong itu mencuri. Dosa dan sekarang mulut saya sedang mengumumnya makan haram, dosa. Lalu dia lempar gumpalan terong tersebut ke lantai dapur, kemudian dia kembali ke masjid. Dia bilang saya tinggalkan betul-betul saya takut kepada Allah. Kembali, syekh saya masih menyampaikan pengajian, lalu kemudian saya duduk merenung, berpikir ini kira-kira bagaimana saya tekan perut saya, pundak saya saya tegukan karena agar agar perut saya hina hilang. Setelah keluar pengajian, Tinggal syekh saya di kursinya dan saya duduk. Kemudian ada seorang wanita masuk masjid pakai cadar. Mendekati syekh saya mereka bicara, saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Tidak lama kemudian syekh saya mengangkat kepalanya, terus memberikan isyarat kepada saya untuk maju. Lalu muridnya pun maju. Setelah maju ditanya, Hai muridku kata syekhnya, <clears throat> apa kau sudah menikah? Muridnya bilang belum. Ditanya, apa kau ingin menikah? Dia diam. Dua kali, semua menikah? dia. Tiga kali, ditanya, dia. Lalu muridnya bilang, Hai syekh, anda tahu, setelah Allah Subhanahu wa taala hidup saya bergantung dengan Anda. Anda apa yang Anda makan, saya makan, minum saya minum. Sekarang tiga hari Anda tidak punya makanan, saya juga tidak bisa makan. Saya kelaparan sekali hari. Bagaimana saya menghidupkan nanti istri saya? Kata syekhnya, wanita di sebelah kamu yang bercadar ini baru selesai masa iddah meninggal suaminya. Empat bulan sepuluh hari. Dan ditinggalin harta yang cukup. Dia masih muda takut fitnah. Minta dicarikan jodoh. Saya lihat kau orang yang paling baik. Apa kau siap? Iya. Tanya perempuan itu setuju? Setuju keluarin kendi Indonesia dari kamarnya jadikan mahar panggil saksinya walinya si wanita itu dinikahkan setiga pada saat itu selesai nikah syekhnya bilang pulang ke rumah istrimu udah istrinya panggil dia dituntut begitu keluar dari masjid lewat rumah pertama tadi yang dia naik yang dia tidak jadi masuk luar rumah kedua tadi yang dia masuk curi masuk istrinya berhenti buka pintu rumah bilang silakan masuk suamiku ini rumah kita rumah yang tadi dia mencuri. Ini kisahnya nyata terjadi. Waktu dia masuk di ruang tamunya, dia duduk, dia merenung. Benar nggak rumah tadi yang saya masuk mencuri? Lalu suami istrinya bilang, tadi saya dengar Anda sudah dua hari nggak makan. Lapar ya? Mau makan makan. Istrinya masuk ke dapur, temukan apa? Panci yang terbuka, terong sudah tinggi. Apa yang terjadi? Langsung perempuan bilang, siapa yang makan terong saya? Spontan. Suami langsung bilang, hei istri istriku kesini dulu. Demi Allah begini ceritanya. Dari awal saya lapar, saya naik, saya turun naik. dan demi Allah. Ini kalimat mutiaranya. Saya lempar makanan dari mulut saya tidak masuk sedikit pun ke tenggorokan saya demi Allah karena saya takut kepada Allah. Masih belum basah, masih belum kering di lantai dapur masih ada. Kita sudah nikah. Apa kata perempuan tersebut ini sebagai penutup bahasan kita? Kata-kata mutiara, kata ulama kalau semua muslim begini imannya luar biasa. Apa yang dia bilang? Demi Allah hai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Karena Allah, Allah jadikan makanan tersebut pancinya, rumahnya yang dipakai masak, dan saya pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan cuma hilangin laparnya, makanannya, pancinya, rumahnya, perempuan jadi miliknya sekarang. Orang yang bertakwa diberikan makhraja, jalan keluar, sabar, Pasti akan ada jalan keluar yang ada yang sia-sia. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa bertakwa kepadanya dan menjadikan saya orang pertama melaksanakan Allah cuma mengucapkan pada benar dari Allah Allah dari saya. Silakan pada pertanyaan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakallahu eh, Tausiah sudah kita dengarkan kita berharap bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Baiklah, ada beberapa pertanyaan, tapi kita dahulukan yang pertanyaan masuk tadi malam. Yang pertama, e, bagaimana dengan angkat tangan waktu berdoa setelah sholat maghrib? Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua, yang ini juga pertanyaan yang tadi malam, pertanyaan dari malam. E, apakah boleh kita mendoakan orang supaya celaka karena dia telah mendolimi e, saya supaya sadar akan kesalahannya seperti yang dilakukan oleh sahabat saat dengan dewa kos. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kalau masalah mengangkat tangan dalam doa memang khilaf panjang di antara ulama, tapi yang jelas kalau dikumpulkan semua adillah dan disimpulkan dibolehkan mengangkat tangan dalam berdoa. Tetapi di sini disebutkan juga oleh para ulama kaidahnya. Kalau seandainya dia merasa dalam mengangkat tangan itu bisa lebih khusyuk, dan bisa jauh dari ria nggak masalah. Tapi kalau dia tidak mengangkat tangan, bisa membuat dia lebih khusyuk dan ria, maka tidak juga masalah. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ulama tabi'in itu beliau ya kebanyakan tidak mengangkat tangannya. Tidak mengangkat tangannya juga dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Kecuali dalam keadaan tertentu. Nabi SAW mengangkat tangan pada saat di perang Khandaq terjadi itu yang sampai bagian ketiak beliau kelihatan memang beliau sedang sendirian di kemahnya sedang sendirian di kemahnya jadi Allah alam kalau kita simpulkan kalau yang saya pegangi pendapat dibolehkan biidznillah taala cuma tinggal kembali ke masalah khusyuk antum dan juga bagaimana untuk selamat dari dia kalau yang Ya, tentang masalah bolehnya mendoakan orang keburukan. Kalau kalau dia dalam keadaan ya bukan bukan dibolehkan ya dia boleh terbuka pintu untuk dia terbuka pintu untuk dia sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi kepada Muadz bin Jabal dalam hadis yang panjang waktu mengutus beliau ke Yaman wattaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab hati hati dengan dakwahnya orang-orang yang mazlum orang terzalimi karena tidak ada antara dengan Allah hijab artinya dia bisa minta apa saja dia bisa minta kecelakaan buat seseorang bisa terjadi itu bisa terjadi tetapi ulama mengatakan lebih baik lagi secara imannya, kalau seseorang bukan mendoakan keburukan, misal ada seseorang yang sangat tidak baik dengan kita, akhlaknya tidak baik dan segalanya, maka jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya kalau anda mengatakan ya Allah berikanlah hidayah dia. Karena kalau misalnya gara-gara doa kita dia dapat hidayah dan dia lebih baik, semenjak dia jadi baik sampai dia meninggal, kita akan dapat pahalanya. Tapi kalau kita doakan baik kita mendahulukan kebaikan daripada hal-hal yang negatif. Allah Ustaz, sepertiga malam yang Allah datang ke langit bumi itu sekitar jam berapa? Sepertiga malam itu khilaf di antara ulama, tapi ada yang sebagian beristihad sekarang mengatakan kurang lebih ya 2-3 jam sebelum subuh. Ya, ini tergantung kira-kira seperti apa. Karena malam itu dalam dalam uh, uh, apa ilmu syar'i dibagi tiga malam itu sudah termasuk di awal masuknya maghrib, gitu kan? Ada sebagian mengatakan isya, makanya habis sholat isya tidak bisa terawih. Terawih itu kan sholat malam yang dimajukan, gitu kan? Agar minimal umat Islam pernah pernah yang mudah setahun sekali. Jadi ini terawih dimajukan pada isya. Jadi kalau isya bolehkah sholat malam? Sudah dibolehkan, kan gitu. Tapi abdulnya tidur dulu, abdulnya. Jadi selisihnya kurang lebih 3-3 jam ya 3-3 jam atau 2 jam setengah, kurang lebih begitu kata ulama dibagi. Dari dan maghrib atau ba'dal isya sampai di awal malam, itu kurang lebih jam 11 malam, dan jam 11 atau jam 10, jam 11 malam sampai jam 2 malam, dan jam 3 malam itulah, atau jam 2 malam sampai subuh, itu adalah waktu sepertiga malam. itu adalah waktu sepertiga malam. Makanya biasanya diadakan sholat malam di antara waktu-waktu ini. Ya, Saya mau bertanya, yang ada hubungannya dengan pembahasan tadi malam. Suami yang puasa, istrinya tidak tahu sampai 20 tahun, apakah menurut Islam boleh membohongi istrinya? Itu bukan membohongi ya. Jadi jangan salah paham. Kasusnya di sini bukan membohongi. Dia ditanya ya waktu dia dihidangkan makanan oleh istrinya, dia tidak mengatakan saya lagi puasa. Dia juga tidak berbohong. Dia cuma mengatakan bungkusin buat saya. Saya jelas kalau anda ikutin cerita saya katakan suami bilang bungkusin buat saya. Lalu istrinya bungkusin, jadi istrinya tidak tahu, dia nggak berbohong di sini. Jadi bukan masalah membohongi di sini, tapi dia untuk menjaga keikhlasan sampai pada tingkat dia puasa sunnah dia tidak ingin istrinya pun sampai tahu. Tapi kalau ditanya dia akan menjawab, gitu kan? Jadi di sini kisahnya adalah istri tidak bertanya, istrinya tidak bertanya dan istrinya dia tidak berpuasa. Jadi bukan masalah kasus berbohong di sini. Walaupun ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dibolehkan berbohong dalam tiga keadaan. Yang pertama itu antara suami istri, Ya, misalnya ini juga pada hal-hal batasan tertentu jangan terlalu dibuka babnya. Karena ulama hadis mengatakan pada batas tertentu. Misalnya seseorang e, istri atau suami masuk ke rumahnya dan istrinya e, masih dalam keadaan e, berantakan misalnya, ya tidak dandan atau rumahnya berantakan, maka dia mengatakan Oh, masya Allah ya, e, ini akan e, rumahnya begini. Kalau sudah sudah kelihatan bagus misalnya, bagaimana kalau diatur? Padahal sebenarnya rumahnya tidak bagus kelihatan. Dia masak garamnya lebih, enak nggak? Tapi kalau nanti garamnya dikurangi, ya lebih baik. Tapi dia mengatakan enak sudah sudah salah, sudah bohong gitu. Ini yang dibolehkan. Suami pulang berantakan keringatan segala yang berdekat sama istrinya. Istrinya mau suruh dia mandi misalnya dulu. Lalu pada saat dia mau mendekat dikatakan, masya Allah, belum mandi sudah ganteng, gitu kan apa dia mau sudah mandi, padahal sebenarnya nggak ganteng dari berantakan. Nah ini bohong, status itu dibolehkan. Bukan pada hal-hal yang lain kemudian memperbaiki dua hubungan yang sedang retak. Si A bertengkar sama si B, lalu kita datang mengatakan kepada si A, ini si B sebenarnya sudah merasa bersalah, tapi kita dia lebih tua dia tidak mau minta maaf dulu. Mungkin kau lebih dulu yang memulai. Tapi si B ini tidak mengatakan itu kepada si A juga sama halnya, sehingga ini mereka merasa bertemu yang baik. Yang ketiga dalam peperangan. Kalau anda ditawan sesuatu dengan pasukan kufar, orang-orang kami lalu ditanyakan berapa jumlah kaum muslimin? Ada 5.000 pasukan. Anda bilang 50.000. Nah, itu tidak masalah dalam peperangan karena memang di sini dibolehkan, ya. di sini dibolehkan Allah Taala. Tapi tadi yang kita katakan kisah itu bukan berbohong. Ustaz, bagaimana jika saya sudah banyak dosa tapi ingin tidak mengalami seperti muslim yang fasik ketika wafat? Taubat nasuha. Taubat nasuha. Nabi SAW mengatakan at-taubah tajubu maqablaha. Taubat itu bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ya. Tapi di sini saya katakan taubat tidak cukup ya. Taubat tidak cukup. Semestinya setelah bertaubat pun anda isi dengan amal soleh, isi dengan amal soleh. Ya. Sebagaimana Allah Azza banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Illalladzina tabu. Ya. Kemudian diikuti setelah itu amal solehan. Ada kata-kata taubat, seterusnya kemudian beramal soleh. Gitu kan? Jadi mereka harus ikuti dengan amal soleh. Taubat nasuhnya ada tiga syaratnya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan syaratnya yang pertama adalah e, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi berbohong, lagi bersinar, tinggalkan seketika. Yang kedua menyesalinya, yang ketiga berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Baru taubat nasuhnya diterima oleh Allah SWT. Jadi taubat nasuha binillah taala tidak akan ada masalah. Ada sedikit penting yang saya perlu beritahukan kepada awal sekalian. Cobalah belajar untuk lebih peka, memperbanyak atau mengisi kesempatan amal soleh. Karena demi Allah, kesempatan amal soleh tidak akan berubah, tidak akan pernah datang lagi, gitu kan? Seperti sudah kita jelaskan. Tapi kalau dosa itu masih bisa. Misal ada orang berzina 20 tahun, kemudian dia tahun 21 hari pertama dia tobat nasuah kepada Allah, Allah bersih 20 tahun dosanya. Tapi masalahnya detik-detik dan jam yang dia pakai berzina, misalnya dia 3 jam berzina dengan lawan jenisnya pada saat dia lakukan itu, tiga jam itu di buku amalnya kosong dari amal soleh yang tidak bisa lagi dia isi, tidak bisa lagi. Amal soleh sudah lewat, tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau dosa masih bisa diampuni, maka pekala dalam memahami poin-poin seperti ini. Saya pesan pertanyaan yang terakhir. Eh, bagaimana dengan suami yang tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya? Dia lebih mementingkan kebutuhannya sendiri yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua, e, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ada yang bilang dosanya lebih besar daripada berzina. Kalau masalah suami meninggalkan atau mengabaikan kewajibannya, karena kewajiban suami itu kurang lebih berkisar dalam rumah tangga ada empat atau lima poin ya. Di antaranya selain al-himayah wa ta'lim ya melindungi dan mendidik, kemudian ada nafkah ini di sini memberikan nafkah. Nafkah itu bukan semua gaji tidak, tetapi memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dari makanan, minuman, pakaian, gitu kan? Ini cukup banyak yang Allah SWT jelaskan dalam surah at Askinuhunna askiduhunna min min min haitsu taqadum bihuntikum. Tinggalkanlah mereka di tempat tinggal yang mana kalian ya eh, tempat tinggal gitu kan yang layak. Kemudian Nabi SAW mengatakan dari dalam hadis Bukhari Muslim, istri kalian punya hak terhadap kalian yaitu kalian memberikan makanan dan pakaian yang terbaik semampunya. Ini nafkah. Ya, berarti salah satu dari kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau orang tidak memberikan dosa suami tidak diangkat nafkahnya, maka ini berarti dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu anda ketahui dalam masalah rumah tangga penting. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaidah sekali lagi. Tolong ini kaidah berarti anda catat dalam pikiran anda dan hati anda jadikan pegangan hidup. Ini kaidah. Ini kaidah ini penting. Karena ini nanti yang membuat anda jadi punya landasan pokok untuk menerapkan setelahnya. Dalam rumah tangga dan dalam interaksi secara sosial, semua yang ada depan mata kita, istri, suami, orang tua, mertua, anak, tetangga, itu adalah tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan. Nih, saya suami, istri saya ini, ini adalah tanda kutip. Ya, tanda kutip artinya ini perumpamaan saja. Ini Allah titipin boneka. Nih, kamu sebagai suami berikan dia nafkah, lindungi dia ini dan itu, ya. Karena saya, saya akan berikan pahala, saya akan masukkan kamu ke dalam surga. Sehingga apa? Kalau semua karena Allah, si suami tidak akan pernah bosan untuk menjalankan kewajibannya. Walaupun si suami misalnya nusyud, melanggar hukum agama, jangan sampai istri tidak jalankan kewajiban, suami juga balas dengan tidak kasih nafkah misalnya. Istri berdosa, suami berdosa, karena norma melanggar, ini kewajiban, gak ada hubungannya, gitu kan? Sama halnya si istri, dia harus tahu suaminya adalah bunyi yang Allah titipin nih, patuhi dia, cari ridhonya, izin kalau keluar, segala-galanya itu karena saya, bukan karena dia. Lakukan itu akan berikan pahala, saya akan berikan surga. Maka istri tidak akan pernah bosan untuk menjalankan kewajiban. Orang tua saya, ini orang tua kamu keduanya, taati mereka, ya, lah. saya akan beri pahala. Bukan karena mereka, karena Allah Azza wa Anak, kita didik, besarkan, anda putih, boneka-boneka Allah titipin. Kan gitu. Kalau kenapa kita katakan boneka yang kita titip, Allah titipin karena kita nggak bisa pilih. Saya ingin tanya Bapak Ibu Sekarang, Anda waktu lahir di rahim ibu ibu Anda, Anda bisa pilih kan? Ya Allah saya nggak mau ayah ini, nggak mau jelas tak dicap sama Allah. Saya nikah dengan seorang wanita, istri saya hamil melahirkan. Bisa nggak saya? Oh saya nggak mau anak ini, mau anak yang lainnya Allah. Nggak bisa. Sudah itu sudah cap, Allah sudah kasih. Maka tanda tangan ini tanda kutip boneka-boneka Allah titipin ini. Lakukan yang saya perintahkan satu lima lima saya akan kasih pahala. Ini poin penting gitu. Sehingga si suami tadi, kalau dia bisa menggalikan kewajibannya, bercontoh yang istri dia bagi kewajiban, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang si suami ada seperti ini, ya sementara nafkah wajibnya terbengkalai, maka dengarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Ahmad dari Sunni kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a ma yakutu. Sungguh besar dosanya seseorang, kata ulama, termasuk dosa besar. Seseorang yang punya kewajiban nafkah dari Allah yang dia bengkalaikan. Artinya si suami di sini atau orang tua kepada anaknya. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Allah meninggalkan sholat ini memang ada dua pendapat ulama, ada dua pendapat. Saya bukan dua pendapat, dua poin yang dibahas. Kalau yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan, ya, ini hukumnya ditakzir. Apa itu takzir? Diingatkan, diingatkan, diingatkan, diingatkan terus, gitu kan? Dan hampir semua jumhur ulama sepakat kalau sudah diingatkan, diingatkan, diingatkan, diingatkan terus lama dan tidak mau, Selama memang dia masih madaratnya ke dia sendiri, maka tetap diingatin Semoga Allah kasih dia. Tapi kalau dia sampai mengolok-olok sholat, kemudian dia sampai pada tingkat misalnya mengajak orang lain untuk tidak sholat, maka ini berarti takdir itu dikisos, kepalanya dibunggal. Ini keras sekali masalah sholat, gak boleh main-main gitu. Kalau dia tak kasudah, kalau dia jahat, membangkang, gak ada perintah sholat, nggak mau. Ini sudah sampai pada tingkat kufur. Karena Nabi SAW mengatakan, al ahdul dari bainana wa bainahum tarkus salat, man taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat sampai meninggalkannya maka dia telah kafir, maksudnya meninggalkan secara jahda Tapi kalau dia masih malas-malasan masih masuk dalam kategori mad'u yang harus didakwai. Allah Tuhan Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita telah mendengar penjelasan-penjelasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khalid Hafizahullah di mana penjelasan-penjelasan tentang masalah bekal untuk mengisi kehidupan di dunia dan di akhirat ya tidak ada bekal lain kecuali takwa. Seperti apapun profesi kita, seperti apapun kondisi kita di muka bumi ini, maka ketika kita membawa modal takwa, maka pasti kita akan mendapatkan kesuksesan. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Permasalahannya jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita merealisasikan takwa dalam segala kondisi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu Hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Ibnu Rajab itu mengomentari hadis ini dengan mengatakan haitsu yaraka nas wa haitsu la yarawna. Kita bertakwa ketika kita sedang di hadapan banyak orang dan itu mudah. Kita menampilkan pribadi takwa di hadapan banyak orang sangat mudah. Akan tetapi kalimat berikutnya dari Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan wa haitsu la wa haitsu la yarawna. Kita bertakwa pada saat orang lain yang melihat kita. Pada saat kita hanya berdua-duaan dengan Allah saja, pada saat kita sedang di dalam rumah kita, kita kunci rumah kita, kita kunci eh, kamar kita, kita kunci jendela kita, kita hanya berdua dengan Allah Ta'ala, bagaimana takwa kita? Kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan takwa kita di semua kondisi di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala menetapkan di hati kita takwa dalam setiap saat. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah acara kita sudah kita selesaikan. Semoga Allah taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan amal soleh, ilmu yang bisa membuat kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, ilmu yang bisa menutup usia kita dengan husnul khotimah insyaallah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khalid Bersalama sudah bisa hadir, kemudian kepada jamaah sekalian semuanya, kepada pengurus Masjid Anur, kemudian juga kepada pengurus uh, Radio Dakwah Islamia dan sekaligus pengurus Majelis taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Atas semuanya kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah mengganjarnya dengan ganjaran amal soleh dan menulisnya sebagai kebaikan. Wallahu ta'ala Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.